Sekarang kita bersama hadis 7502. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث برقم السابع ألف وخمسمائة واثنين حتى سنة إسماعيل بن عبد الله حتى سنة سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahimu faqala mah qalat hadha maqamul aidhi bika minal qati'ah faqala ala tardain ala tardaina anti an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki Qalat bala ya Rabb qala fadhaliki laki Thumma qala Abu radhiyallahu anhu fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Al hadis rawahu Muslim aidan bi alfain wa khamsami'a wa arba'a wa khamsin Hadis datang dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Khalaqallahul khalqah Allah menciptakan ciptaannya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tatkala Allah selesai dari ciptaan untuk ciptaannya maka berdirilah rahim maka berkata Allah Ta'ala faqala mah. Berkata Ar-Rahim. Ada maqamul a'id ini adalah tempat orang yang berlindung denganmu. A'id a ada ya'udhu. Audhan fawa a'idhun yang berlindung. Denganmu dari qati'ah dari qati'ah. Jadi dari apa? Dari memutus hubungan rahim. Faqala maka berkata Allah Ta'ala, ini syahidnya, faqala ala tardaina, ini syahid daripada hadis ini, untuk penetapan bahwasanya Allah memiliki kalam, faqala Allah Ta'ala ala tardaina, wahai rahim, Wahai Rahim, tidakkah engkau ridho? Aku menyambung orang yang menyambungmu. Waktu dan aku memutus dan memotong orang yang memotong kamu. Dan aku memotong orang yang memotong rahim. Qalat berkata Hanayim bala ya Rabb ya Allah aku ridho. Dengan apa yang kau tuturkan, engkau menyambung orang yang menyambung aku, dan engkau memutus orang yang memutus aku. Kata Rahim. Kala badaliki laki. Berkata Allah Ta'ala badaliki, maka itu adalah bagimu. Kemudian berkata Allah Ta'ala anhu, fa'al asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kayaknya kalian ini kalau sudah ber, seperti kalian akan me, berpaling kalian berpaling kalian akan merusak di bumi dan memutus hubungan rahim kalian. Jadi di sini syahidnya dari hadis eh, ini tentang bab ala tardoina atau bakolamah juga termasuk kalamnya Allah taala. Ala tardana an aslaman wasalaki wa aqta'aman qata'aki. Kemudian qala fadzaliki laki ini termasuk kalamnya Allah taala. Jadi Imam Bukhari mengatakan hadis ini untuk menetapkan Allah memiliki sifat kalam, sifat kaul. Itu tadi syahidnya. Ala tardaina an aslaman wasalaki. Ini termasuk juga ada wa'ad dan wa'id. Ada janji dan ancaman. Janji dari Allah Ta'ala Allah menyambung orang yang menyambung rahim. kita termasuk dorongan agar kita jangan memutus hubungan rahim. Juga ada ancaman Allah memutus orang yang memutus hubungan rahim. Dan ini yang sering terjadi hari ini adalah orang yang mengambil apa? Anak apa? Anak angkat. Ya adopsi anak. Ini biasanya bahkan mayoritas diputuskan dari orang tuanya. Dan juga orang tuanya yang tadi melepaskan anak kandungnya dijadikan anak angkat oleh orang lain atau diadopsi juga termasuk terancam dengan ancaman hadis ini. Naudzubillah mendalik. Nas'alullah ala afiyah Dan betapa banyak di zaman kita ini Ya kan? Dulu kita masih kecil jarang ada, jarang dengar. Di akhir-akhir kita ini kita di akhir-akhir apa hidup kita kita mendapati hal ini sudah perkara yang biasa. Dan mereka nggak akan mengambil anak pungut kecuali dengan cara diputuskan dari tali rahimnya. Dan itu dosa, dosa besar. Ini dosa besar. Bahkan menjadi kafir kalau menghalalkannya. <clears throat> Jika dia di atas ilmu murtad dari agama Allah Ta'ala. Jika di atas ilmu dan menghalalkan perkara tersebut, Nasollah al-afiyah. Betapa banyak manusia yang sekarang ini terjerumus dalam perkara besar seperti ini. Dan ini tanpa adanya pengingkaran dari alul ilm. Ilham Allah yang mengingkarinya. Di masyarakat kita banyak terjadi tanpa adanya pengingkaran. Dan ini semoga sebagai ma'adhirah udur kita di hadapan Allah nanti kita bicarakan perkara ini di majelis kita hari demi hari di antaranya perkara seperti ini. Inilah kemampuan yang mungkin kita bisa tegaskan atau kita ingkari terhadap perkara tersebut di mana banyaknya manusia mendiamkan perkara sebarkan perkara yang dianggap biasa saja. Memutus tali rahim dengan mengadopsi anak atau memberikan anak kepada orang ataupun menjual dan yang semisalnya. Dan rata-rata diputuskan dari orang tuanya. Kenapa? Kalau tidak diputuskan, nanti kau akan kembali ke orang tua kandungnya. Dan akan kecewa, akan rugi. Akan menyesal, kenapa dulu saya pelihara lama-lama ternyata sudah besar, kembali. Sehingga diputuskan. Ya kan? Digelapkan hakikat orang tua aslinya. Ini yang terbanyak. rahim rahimallah. Taib. Jadi itu termasuk ifsad, termasuk termasuk ifsad. Wal asaitum antawal antawallaitum situ bil ardi wa arhamakum. Termasuk bikin kerusakan di muka bumi. Dan yang melakukan perkara ini bukan satu dua orang, bahkan sangat banyak sekali di mana-mana kita mendengarkan perkara tersebut. Dan sering terjadi keributan. Sering terjadi keributan terhadap apa? Keluarganya dari ahli warisnya dan yang semisalnya. Sering terjadi sengketa harta dan yang lainnya. Qala rahimallahu taala as Isa bin Bas Soalun ini soalun bin pertanyaan dari Syekh Isa bin Bas menanyakan kepada muridnya tentang nama rawi yang tertera dalam sanad hadis ini Muawiyah bin Abi Muzarrid fi nuskhatika Muzarrid bil kasr apakah dalam nuskhamu nah, ini buku yang kamu miliki itu namanya nuskha nuskha itu ya seperti ini namanya ya kan kadang beda cetakan beda nuskho, kadang beda harokat dalam suatu tulisan. Maka tanyakan oleh beliau, dalam nuskho kamu, dalam buku yang kamu bawa sebagai eh, rujukan untuk pelajaran ini, sebagai referensi, pakai kasroh mujarrid begitu, roknya di kasro. Jawabannya seorang talib di situ kala al-Imam Al-Aini fi Umdatil Qari. Ya kan? Muzarrid bidhamil mim wa fathi zai wa ra al musaddadah bidal al muhmalah mimnya di dhammamu zainya di fathah muza muza muzarid nah nya di kasro dengan di tasdid muzarid dalnya muhmalah dal tanpa apa apa namanya muhmalah tanpa titik. Nanti mesin kitab, udah. Sama Ami Muslim. Ami Abi Muslim, mesin Yang belum punya kitab. Nanti punya. Sultan. belum punya. Nah. <clears throat> berapa biasanya dijual sama Abi Muslim? Ganti berapa? Berapa harganya, Bu? Hmm? Nah, ya. Nah, itu nanti pesan sama beliaunya. Ya, biar dicetakkan. Entah <clears throat> kalamuhu rahimahullah ta'ala. Kalau bin Bas rahimahullah ta'ala hadha wal ma'ruf muzarrid bil eh, kasru ra. Ma tasdid, di kasra bersamaan dengan di tasdid sekalian. Diperhatikan. Antum yang ikut belajar yang sudah mulai mengenal susunan kalimat Arab, bawa pensil, bawa penghapus, dan di coret-coret bukunya untuk sebagai apa? Sebagai bahan merojaan nanti ketika selesai belajar. Soalun ini yang ini yang ma'ruf pakai apa? Muzarrid, ini yang ma'ruf. Soalun yakni Syekh bertanya. Syekhnya bertanya, saya bertanya, Raji ini fi'il amr. Raji takrib. Takrib. Itu kan kita peringkasan. Ya kan, karyanya Ibn Hajar. Dan Asma Rijal. Raji dalam takrib Muawiyah itu bunuh Abi Muzarrid. Nah, muridnya membaca berarti kitab ini di bawah. Ketika daras, kitab ini di bawah. Takrib itu di bawah. Ketika daras, punya beliau rahimahullah taala nah, kita bertakrib bawah oleh sebagian santrinya. Kemudian di antara mereka membacakan qala al hafiz Ibnu Hajar rahimahullah takrib. Nah, ini nomornya, nomor rawi 6770. Muawiyah bin Abi Muzarrid bidamil mim wa fathiz zai Muza. Wa taskilir ra. Taskil ra-nya musaddadah itu taskilir ra namanya sakala yasakil taskil dibaca berat. Ra al-maksura. Ra dikasra. Muzarrid Namanya Abdurrahman bin Yasar Maula Bani, Bani Hasim Al-Madani Lesa Bibaksun Minas Sadisa. Tabaka yang keenam. Rawi ini dipakai oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Nasai rahimahumullah taala. Muawiyah tadi adalah dipakai dalam Rabinya, Bukhari, rawinya Muslim dan Nasai. Qala bin Bas rahimahullah taala hadza yadul ala anna syakla huna laisa ala itimadun. Ayat dapat bisakal. Dapat bisakal apa? Bacaan yang sudah diharokati. Ini laisa ala itimad Wa anal taharrasak la syakla laysa indahu dabtun kama bagi. Babadun nusakh, babadun nusakh mujarrad bil fathah. Golata fisakal atau golito bukan golato Kalau kamu baca golato anta golita, ya. Kalau kamu baca golato berarti anta. Ila qara'ta golato apa anta? Golita. <laughs> ya. Kalau engkau baca itu berarti engkau salah. Salah iku. Apa? Apa Mbak Rizki? Ida qara'ta tau anta golit golita. Nah, iku. sah? Salah. Jadi sebagian nusuk, sebagian nuskho. Harokatnya muzarrot pakai fathah ini salah. Dalam sakal dalam pembentukan harokat itu salah. sakal itu harokat itu. Jadi jadi yang membaca dengan mujarrid ini nggak benar. Yang benar adalah mujarrid. mungkin <clears throat> Taib. Jadi tadi tentang hadis yang dibawakan di sini mana saidnya? Ala tardoina an asilaman wasolaki wa aqta'a aman wa qata'a aki. Akhir itulah saya dari Imam Bukhari untuk mendatangkan hadis dalam bab ini bab tentang kalamnya Allah taala. Kalau Imam Bukhari taala hadis pada kemis sab'al wa ribu lima ratus tiga. hadis sana musaddad hadis sana Sufyan an Salihin an Ubaidillah an Zaid bin Khalid annahu qala Mutiro Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Mutiro Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah terhujani Mutiro Rasulullah apa? Turun pada beliau hujan. Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu. Nah, saidnya qala Allahu. Ada Allah punya sifat apa? Qaul. Qala wa yaqulu. Takallamu ya takallamu. Ini semuanya adalah boleh kita nisbatkan kepada Allah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari. Juga dengan masdar. Qauluka haqqun. Kemarin. Qauluka haqqun. Wal jannatu haqqun. Dan semisalnya. Eh, faqala Qala Allahu asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bi. Asbaha, apa makna asbaha? Hmm? Hmm? Di waktu pagi. Ya kan? Jadi asbaha min ibadi. Jadi sebagian hambaku itu masuk di waktu pagi. Nah gitu. Amsa masuk waktu sore. Asbaha masuk waktu pagi pagi. Sebagian hambaku masuk di waktu pagi, dia kafir denganku. Dan sebagian mereka beriman denganku. Ini perkataan Allah Ta'ala. Yang Rasulullah sampaikan kepada kita ini. Dalam hadis ini. Jadi Allah memiliki sifat. Kalallahu. Nah, mana perkataannya? Asbaha min ibadi. Sebagian hambaku masuk di pagi hari. Ya, dia kafir denganku dan sebagian mereka beriman denganku. Hadis juga mutafakun alaihi wa rawahu muslimun aydan birakam wahdu wa sabi'in. Qala rahimahullah ta'ala ya nisa bin Bas al-hadisu tamamuhu. Mana tamamuhu? Maman? Pedur. Paman tamamuhu. Rizki. Al hadis utama apa mananya? Sempurnanya, sambungannya. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Harus di atas sambungannya. Asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bi. Ya kan? Hamba sebagian hambaku masuk di pagi hari, dia kafir denganku dan sebagian mereka beriman denganku. Sambungannya, maka ada pun orang yang berkata, ya ada pun orang ini siapa? Ah, sebagian hambaku yang berkata mutirna kami mendapatkan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dialah itulah orang yang beriman denganku dan kafir dengan bintang. Kaukab bin bintang. Wa man qala mutirna nau'in kadza wa nau'in kadza. Adapun orang yang berkatanya dari hambaku tadi yang dia bilang, aku mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang gini. Bahwa maka dia kafir denganku dan beriman dengan bintang. Nah. Jadi kalau dia bilang bintang itu yang menghujani kami, bintang itu yang menghujani kami dan Bintang itu yang menjadi kami, maka dia kafir dengan Allah, beriman dengan bintang. Nah rinciannya, kafir secara murtad dari agama atau kafir mana kafir asgor, ini dirinci di sini. plus saya bin berarti perhatikan, wahtad jabil ulama. Dan ulama berhujah dengan hadis ini ala annahu la Apa itu? Enggak boleh Ayo Ayukol dikatakan nabi nau'i kada atau awabinat semikada Enggak boleh kita berkata, wah, bintang itu yang mengusaini kita. Bintang itu yang tadi malam mengusaini kita. Ini enggak boleh. Walakin aku ya akan danakan tapi dia berkata, tetapi kan yang dibolehkan mutir nabi bifadlillahi wa rahmati. Tetapi kan kita mendapatkan hujan murni karena rahmatnya Allah, murni karena karunianya Allah. Kenapa li'annahu li'anna li'annal matar? Karena hujan itu min judi wa karamihi. Karena hujan termasuk dari karunia, dari keutamaan dan karunianya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dari bintang-bintang tadi. Wa anna nisbatal matar dan sungguh penisbatan, menasabkan dan menisbatkan, menasabkan menyandarkan hujan itu kepada bintang-bintang termasuk kekufuran. Kemudian perhatikan summa fi kemudian dalam penjelasan ini ada tafsir ada rincian. Nah ini perhatikan, ini juga sebagai bukti bahwasanya ahlul ilm dari kalangan Aimatun Najd Syekh Abdul Wahab dan murid-muridnya mereka bukan para mukafirin, bukan khawarij, bukan tukang ngafirkan orang asal serampangan. Bukan disindir sebagaimana sindiran nyanyian mereka. Kafiri dewi enggak digateki jadi. Perlu antum biasanya? Apal Quran, apal hadis. Nah, seneng ngafir ke wong. Kafiri dewi enggak di Gatekke. Guru enggak? Itu maksudnya sindiran terhadap Ahlu yang dianggapnya oleh mereka tukang ngafirkan orang tanpa hujah. Dilihat di sini. Dirinci oleh beliau. Dan rincian ini datang dari alulam dari sebelum saya bin Bas. Terbukti dalam kitab Fathul Majid. Sarah kitab Tauhid. Di sana di sarah oleh cucunya Syekh Muhammad namanya Syekh Rahman. Penuh Hasan. Alusih. Nah, di sana di antara rinciannya adalah beliau di sini beliau mengatakan summa fi tafsil kemudian dalam ucapan tentang tadi yang terdengar dari hadis tadi itu man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fa wa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Siapa yang berkata kami dapat hujan karena bintang ini dan bintang ini gini dan begini maka dia kafir denganku dan beriman dengan bintang. Rinciannya hal kufrun akbar atau kufrun asgor ala haliman qala dzalika. Apakah ini kufur akbar? Maknanya keluar dari agama Islam atau kufur asghar maknanya dosa besar tapi nggak keluar dari agama Islam. Ini sesuai dengan keadaan orang yang berkata dengan kalimat mutirna binau'i kadza wa mutirna binau'i kadza. Kita dapat hujan dihujani bintang ini dan bintang ini. Sesuai dengan keadaan orang yang tadi ngomong. Apa keadaannya? Dari sisi keyakinannya. Perhatikan. Man yataqada annaha mu'assiratun wa annaha yallati tumtir kana kufrun kufron akbar. Orang yang meyakini man orang yang meyakini bahwasanya bintang itulah yang berpengaruh menurunkan hujan. Dan bahwasanya bintang itulah kawakib itulah bintang-bintang yang dia itu menghujani. Maka ini adalah kufur akbar. Bintang iso nerono medun iso ngedono udan. Nah, iso. Makanya dulu kita kecil-kecil dulu sering diajari orang tua kita dengan ajaran sirik, Terasa nggak terasa itu sirik, Ya kan? Manggil apa? Manggil siapa bilang supaya datang angin? Cempe, cempe, undangnya barat gede. Nah, ketika mau melayangkan layang-layang, kalau nggak ada angin, suruh lagi lepas, cempit, cempit, undang no balat gede. Ngerti cempit? Cempit ke pedus ilik lho. Kepel, anak-anak kambing, namanya cempi. Supaya ngundang apa barat? Angin ber? Angin besar. Ini sirik Dia memanggil anak kambing supaya anak kambing tadi apa? Mendatangkan apa? Angin besar. Kenapa? Biar layang-layangnya bisa ter terbang. Nah, itu ajaran syirik dari orang-orang tua kita dulu. Nah, orang tua jahil karena kebodohannya orang tua. Hal tadi nggak diingkari. Nah, akhirnya apa? Terbiasa ucapan tadi, dia tidak diyakini. terlalu apa, terucapkan dengan lisan tanpa dikontrol. Apa itu? Maka itu berarti kan ilmu tauhid ilmu yang sangat paling berharga. Untuk apa puasa, sholat, zakat, haji, dan semisalnya kemudian dia kafir? nggak berguna. Hmm. Bagaimana angin datangnya yang datangkan apa? Anak kambing. Ya mana? Ya Gitu. Nah itu. Seperti juga manggil bintang supaya turunkan hujan. Serik. Meyakini bintang supaya dia bintang itu bisa bisa menurunkan hujan juga syirik, kufur. Kufur akbar. Perhatikan, syirkun firrububiyah. Kenapa kok syirkun berubah Apa alasannya kenapa kalau dikeyakini bintang itu menurunkan hujan kok syirik kufur dalam syirik dalam syirik rububiyah apa? Apa alasannya? rezeki Kenapa syirik dalam rububiyah ketika diyakini bintang itu yang menurunkan hujan berpengaruh Ah, Mbah Sultan. Eh, Mbah, kenapa? Kenapa syirik dalam rububiyah? Ah, supaya saya jawab. Ayo Hamam. Ayo Mbah Rahim. Kenapa syirik dalam rububiyah? Hmm. Eh, apa? Syirik rububiyah definisinya apa definisinya? Ayo Mas Haidar. Ya, kenapa kok syirik rububiyah? Ya, syirik rububiyah, ar-rububiyah, tauhid rububiyah itu batal dengan syirik rububiyah diantaranya apa? Karena itu termasuk khusus dari perkara-perkara yang khusus dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah, tauhid tauhidullah bi af'alillah. Mengesahkan Allah dengan semua perbuatannya. Di antara perbuatannya adalah menurunkan hu, hujan. Nah, apa? Kalau bentang itu dipanggil dan diseru, ya kan? Tahu apa? Al al-uluhi, uluhiyah. Doa itu dari perbuatan kita. Kita arahkan kepada bintang berarti kita terlahir dalam apa? Al-uluhiyah. Hah? Maka tauhidul uluhiyah, tauhid al-muta'alliq bi af'alil ibad. Tauhid rububiyah, tauhid al-muta'alliq bi ta'ala. Tauhid rububiyat, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Kita murnikan Allah itu punya perbuatan jangan di palingkan kepada yang lain. Di antaranya menurunkan hujan. Itu khusus Allah yang memiliki. Kalau ada orang yang meyakini bintang bisa menurunkan hujan berarti dia telah membuat saingan dalam rububiyahnya Allah. Dalam keesahan perbuatan Allah di antaranya adalah menurunkan hu hujan. Allah Maha Esa, dalam semua perbuatannya diantara menurunkan hujan. Kemudian kok dibawakan tandingan. Bintang bisa menurunkan hujan. Berarti apa? Orang yang meyakini itu dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan hukuman apa tadi? Hukumnya sirkun firrububiyah. Membuat tandingan dalam perbuatan Allah. Nah, kalau perbuatan kita yang kita harus murnikan hanya untuk Allah, kalau kita arahkan kepada selain Allah maka sirik dalam al-ulu ya kita berdoa kepada bintang taruhlah ya bintang amtir amtir alaina. Wahai bintang, turunkan hujan atas kami. Nah, itu namanya sirik apa? Sirik al ya Kenapa? Karena kita nyelewengkan doa kita untuk selain Allah kepada siapa? Kepada bin bintang. Nah. Ngapom? Maka dikatakan di sini, kalau orang itu meyakini bahwasanya bintang ini berpengaruh, bisa menurunkan hujan, ya kufur akbar, sirkun firrububiyah. Ya ini bikin tandingan dalam perbuatan Allah. Allah yang Maha Esa dalam menurunkan hujan. Ya kan? Dia bikinkan tandingan, bintang juga bi bisa. Nah, itu. Angin yang ah, Allah datang, angin yang datangkan Allah. Tepat apa? Didatangkan apa? Saingan apa? Sem sempi. Nah, sempi, sempi no barat gede. Nah, itu ajaran sedek dulu. Apa itu? Nah, siapa yang bisa tantangkan angin? Enggak ada yang mampu. Ya kan? Allah yang mampu mendatangkannya. Baik, dia minta kepada cempi. Nah, tahu cempi? Anak kah? Anak kambing. Hmm. Atau mungkin cempe itu mungkin julukan untuk apa jin atau apa walau alam. <laughs> Jadi sudah manggil cempe cempe Tapi perhatikan. Wa in kana dhanna anna sababun. Kalau orang itu ini, ini rinciannya. Kalau seorang itu meyakini bintang yang turun hujan maka kafir, kufur akbar, syirk rububiyah. Kalau punya dugaan bahwasanya bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Wakola hada dan dia berkata seperti ini li tak itu karena dia meyakini anha sababun bahwasanya bintang-bintang sebagai sebab saja. Soro front kufron asgorom menjadi kufur ke kecil, tapi dosa besar juga. Kenapa? Karena apa? Kufur. Walaupun kufur kecil tapi dikatakan dosa be, dosa besar. Kalau diyakini bahwasanya bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Mafhum? Nah. Dikatakan oleh beliau, Bala yakulu hada Osong Ojo ngomong seperti itu secara mutlak. Apa ada? Bala yakulu hada mutlakon. jangan ngomong mutir nabi nau'i kada. Maka secara mutlak ojo kok ngomong unu blas. Secara mutlak. Tapi ngomong apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Nah itu. Jangan sekali-kali ngomong mutir nabi nau'i kada wa kada wa kada. Janganlah ngomong kita kehujanan dengan sebab bintang ini atau bintang yang nurunkan. Dua-duanya adalah kufur, satunya kufur akbar, satunya kufur asghar. Sebab bintang ini turun hujan, kufur asghar. Bintang ini yang turunkan hujan, kufur ak akbar. Mampu ini? Taib. Nah. Ya kan? Fala yakun ada mutlakon bahwa kufrun mutlakon maka kufur secara mutlak ima asgar wa ak akbar. Mutlaknya ku kufur. Sebab lam yahkum bima anzala fa umur kafirun. Kufur secara mutlak. Cuma bisa kufur akbar, bisa kufur as asgar sesuai dengan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan yang me, meyakini dan yang melakukan. Kufur. Mahfum? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kita katakan muslimun, kita katakan kafirun. Tapi mutlak imma akbar wa imma asgor bisa kubur besar, bisa kubur ke kecil tergantung keadaan orang yang mengatakan tadi itu bagaimana keyakinannya. Mafhum itu? Nah. Baik. Lakin fi kan tapi secara mutlak tadi itu kufur juga gak boleh mutlak gak boleh secara mutlak mengucapkan tadi itu tapi ada tafsil min siyati kauni akbaro au asgoro al hasabi al qawaid syar'iyyah. Secara mutlak kufur secara mutlak gak boleh diucapkan mutinnya noin kata. Mafhum? Secara mutlak kufur. Secara mutlak gak boleh diucapkan. Kita kehujanan dengan bintang ini, bintang ini. Ntar nggak boleh. Tapi, ya kan ada rinciannya dari sisi keberadaannya ini kufur akbar atau kufur asgar, Sesuai dengan keadaan kaidah-kaidah syariah. Mahfum? Maka oleh itu perhatikan. Kalau orang goblok. Nah, kelurasan jamiah islamnya dan masjid dan semisalnya. Dan dari damat. Kita katakan hukum bigori menurut takut takfiri. Goblok. Nah, itu. Memang togut. Cuma togut akbar, togut asur ini rincian tergantung yang meyakini dan yang mengata mengatakannya. Ngapum? Hah. Ngapum itu? Biar gak goblok. Nah, ini rincian ini perlu. Pahami? Nah. Demokrasi kufrun togut 6. Mi'ah bil mi'ah. Langsung takfiri, takfiri. Dari mana? Dari damat goblok. Hmm. Balik sana lagi, bawa bukumu, belajar lagi. Hmm. Kalau enggak, kamu akan bodoh selama-lamanya sama masuk kuburan bodoh. Nah itu, perhatikan. Mafhum? Ah, bal dikit set al ghaib. Supaya sing jadi ini nyampe ini kak kurung, ini kak weruh. Ah, mafhum itu? Kita ngomong boleh direkam, boleh sampaikan, boleh diuji. Boleh dilaporkan. Sebelum lapor sudah dicatat oleh malaikat dulu. Mahum, perhatikan itu. <coughs> Baik. Hmm. Anak kunna. Wes mari. Baik, waktunya habis. Habis. Baik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu